Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Berbahaya. Kau telah menjadi muridku. Tahu? Tidak lagi sekarang. Apa? Setelah tahu siapa kau sebenarnya, apalagi kau telah dengan curang memperlahat diriku untuk membunuh kakekku. Aku tidak sedih lagi menjadi muridmu. Bocah keparat. aku sendiri yang akan menghukummu. Tahan, Sari. Berbahaya. Masih kuberi beri kesempatan kau untuk meminta ampun atas kata-katamu tadi. Tidak. Pikirkanlah baik-baik sebelum kau menyesal nanti. Tidak. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga Dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak Naskah disusun oleh Alasunar Ide cerita Cece Suhyar Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Hagel Thomas Hagel pada seri yang ke-14 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Mulan, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, Irin sebagai Jerang Sari, Januar sebagai Karma Pala, Rio Sempana sebagai Purbaya, Neni Haryoko sebagai Neng, Eli Burhan sebagai Dewi Jampi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah kita ikuti bersama bagaimana jerangkong hidup melepaskan kemarahannya karena ramuan pemantek raga yang ia minta dari Dewi Jampi tak ia peroleh sebagaimana yang ia harapkan. Sementara itu, bagaimanakah keadaan Pangeran Purbaya sekarang? Mengapa selama ini ia tak pernah diberitakan? Apakah yang sesungguhnya terjadi? Saudara pendengar, marilah kita kembali pada beberapa saat yang lalu ketika pertama kalinya Raden Purbaya memasuki wilayah Bukit Tengkorak. Sari! Sari! Saya menghadap yang mulia. Lihat, apa yang aku bawa ini? Oh! Oh, oh, oh. Siapakah mereka, tuanku? Kau, kau membawa kemana aku? Hmm, ini adalah istanaku, bocah. Hmm, aku, aku jadi seperti ini adalah karena kau, berbahaya. Salah satu menendang, sementara yang lain diam saja. Karena manusia sial ini, ini sudah mulai menyadari siapa dirinya dan siapa diriku. Bukan begitu kunyuk? Heh, monyet, jangan diam saja kalau aku ini menanya kamu. Ayo jawab. Diam saja. Mulutmu tidak bisa mengatakan sesuatu. Siapa dua orang anak ini yang mulia? Sepasang anak harimau Sari. Sepasang anak harimau. Hanya ada satu harimau, Kek. Akulah harimaunya. Anak yang satunya ini anak kambing saja. Betul tidak? Diam lagi. Baik. Aku akan membuatnya terpaksa bicara lagi. Kunyuk! Awas! Kelak pembalasanku! Balas sekarang kau berani! Ah, rupanya yang satu ini sudah cukup lihai yang mulia dari caranya melemparkan anak itu begitu cepat dan begitu indah. Dalam <laughs> waktu singkat, ia telah digembleng oleh sekaligus aku sendiri dan musuhku si gila Mamang Kuraya itu. Jangan sembarangan menghina kakekku. Namanya Mamang Kuraya. <laughs> Kalau aku mau sebut dia si Kila Mamang Kuraya. Kau mau apa? Hmm? Aku akan balaskan kematian kakekku. Wah, ini cucu Mamang Kuraya yang mulia. Kakeknya jelek, cucunya juga jelek. Berbahaya. Kau telah menjadi muridku. Tahu? Tidak lagi sekarang. Apa? Setelah tahu siapa kau sebenarnya, apalagi kau telah dengan curang memperhat diriku untuk membunuh kakekku. Aku tidak sedih lagi menjadi muridmu, bocah keparat. Aku sendiri yang akan menghukummu. Tahan, Sari. Berbahaya. Masih ku beri kesempatan kau untuk meminta ampun atas kata-katamu tadi. Tidak. Pikirkanlah baik-baik sebelum kau menyesal nanti. Tidak. sekali aku menjatuhkan keputusan, tidak akan kucabut lagi. Tidak, yang mulia, anak lancang ini pantas dihukum. Bikin jajat saja, biar kapok. Kau, Dharma Pala, hukum anak itu. Saya, apa kau tidak dengar yang mulia menyuruh kau menghukum dia? Eh, dengan dengan senang hati. Tapi kau takut? Takut sama maling kecil ini. Huh. Kalau begitu, cepat lakukan perintahku. Hukum si Purbaya. Baik. Iya. Ya. Oh, Baik. Kerahkan semua kepandaianmu untuk menghajar musuh kecilmu ini. Masakan dengan anak gembel begitu saja kau kalah. Awas setan kecil. Ajian kincirmu itu akan menghancurkanmu. banyak tidak berguna. Kau hanya garang di mulut saja. Tidak becus apa-apa. Tapi Ki, bilang yang mulia. Kau yang harus menyebut aku yang mulia, Bi. Karena aku putra seorang raja besar. Kau mau bilang apa, Farah? Hmm? Ini tidak adil, Kek. Si buaya kecil itu sudah diberi pelajaran yang hebat-hebat oleh kakeknya. Hmm. <laughs> Tentu saja, Aku susah mengalahkannya karena kakeknya sakti. Hmm. Apanya yang sakti? Dia sudah mampus olehku. yang mulia telah berhasil mengalahkannya dengan cara yang curang. Apa kau bilang? Dengan cara yang jujur, kau tidak bakalan berhasil mengalahkan kakek. Bocah, kau benar-benar mencari penyakit. Dari tadi, dia selalu menyombongkan kakeknya yang jelek itu. Seakan-akan kakek bukan apa-apanya dibandingkan dengan Mamang Kuraya, gurunya itu. Jujur atau tidak jujur, pokoknya ia telah kubikin mampus. Itu berarti kakek ini tidak salah oleh kakek yang masak ini. Tahu? <laughs> Ternyata kau pandai juga, Pala. Hmm. Hanya sayang. Hah, sayang apa? Saya belum memiliki kepandaian untuk mengalahkan Pangeran Sudra itu. Dan selama saya masih belum bisa mengalahkannya, dia akan terus menganggap bahwa kakeknya itu masih jauh lebih sakti daripada kakek. Hmm. Benarkah demikian? Lihat saja sikap si kecil angkuh itu, kek. Ia bahkan tidak sedih lagi mengakui kakek sebagai gurunya lagi. Mungkin ia sudah merasa sangat sakti dengan sedikit ilmu yang ia peroleh dari kakeknya itu. Hmm. Dosa yang sangat besar bagi seorang murid ialah bila ia mengingkari gurunya. Murid murtad. Manusia ular kau pala. <laughs> Sebentar lagi kau pasti akan menerima hukuman, murid murtad. Siapa takut hukuman? Kau saja yang pengecut dan licik. Kakek, dia menantang untuk menerima hukuman. Laksanakan hukuman untuknya, Pala. Saya, bukankah kau takut padaku? Kurang ajar. Eh, karma pala. Tunjukkan bahwa kau bukan penakut. Baik, jangan pikir kau akan bisa menang terus. Ini, iya, hiat! Bagus, kau masih punya sedikit nyali. Ah. Ayo, bangun dan coba lagi. Setan kecil kau. Mana omong besarmu lagi? Berani benar kau sombong di depan guruku. Yang mulia, Jelangkung hidup. ah, sejak kapan kau merasa menjadi muridku, cacing kecil? Mulai hari ini, Guru. Begitu aku mulai melawan cucu dari Mamang Suraya. Begitu pula, aku menjadi murid guru. Karena monyet kecil itu, dalam hatinya menganggap, ia telah mengalahkanku sebagai murid guru. Hmm, apa kau benar-benar menganggapku begitu, bocah? Tidakkah kau merasa dihasut oleh ular yang bernama Karma Pala ini? Kalau kau mengataiku ular, dengan sendirinya kau mengatai yang mulia guruku ini sebagai ular pula. Hmm. Benar-benar keterlaluan kau berbahaya. Tidak tahu diuntung. Bahkan kau telah berani menolak aku sebagai gurumu. Mungkin dia merasa bahwa yang mulia masih terlalu kecil dibanding dengan kakeknya yang maha sakti itu. Pala apa itu? Guru, kenapa ia tiba-tiba seperti itu? Sekarang, jangan banyak tanya lagi. Hajar dia! Ia tidak akan bisa menyakitimu lagi. Kenapa tanganku tak bisa kugerakkan? Hmm, terima kasih, Guru. Sekaranglah kesempatan untuk memberi pelajaran padamu. Iya! <laughs> Kau tak akan bisa membalasku lagi. Iya! <laughs> Kau kini telah menjadi seekor cah. Iya, Dan ini lagi ini lagi. Dan iya. ini lagi. Darah iya. <laughs> telah mengalir lewat mulutmu, hidungmu. <laughs> Ayo, balas kalau bisa. Kini, kau murid Mamang Kuraya, tidak berdaya di tanganku. Murid yang mulia, jerangkung hidup. <laughs> kau mau berdiri, masih mencoba bertahan. Nih, rasakan. Dia. Ayo, bangun Purbaya. Jangan tidur di tanah kotor itu. Ternyata cuma segitu saja si Kuraya itu. Kau pengecut, curang. Guru, apakah cacing ini boleh saya bunuh? Hmm. Biarkan dia hidup. Baik, Guru. Nah, itu dengar. Bahkan, kau masih diampuni oleh guruku. Iya! Iya! Dengan sangat biadab dan buas, Pangeran Purbaya yang telah dibuat tak berdaya oleh jelangkung hidup itu disiksa habis-habisan oleh karma pala. Kemudian dalam keadaan pingsan, Purbaya yang malang itu dilempar ke dalam penjara bawah tanah di Bukit Tengkorak. Sekarang, mari kita tinggalkan Bukit Tengkorak kita lihat apa yang terjadi di Cipunagara Hebat apanya, Wulan? Kemajuanmu sangat pesat, Teh. Ya, kalaupun benar, itu karena siapa, Ayu? Tentu saja karena Teteh tekun berlatih. Salah? Kok salah? Iya. Apakah saya bisa berlatih baik tanpa pelatih? Ah, apakah saya bisa melatih dengan baik kalau yang dilatih tidak mau berlatih dengan baik? <laughs> sudahlah, sudahlah. Kalau bersilat lidah terus, Teteh selalu kalah. Bukan kalah, tapi mengalah barangkali. Kau benar-benar sangat mengalah pada Wulan, Teh. Wulan sangat rasakan ini. Kau bagaikan seorang kakak yang sangat hati-hati menjaga adiknya. Mau tahu sebabnya? Apa sebabnya, Teh? Karena kalau tidak baik-baik menjagamu, ah, <laughs> kau tidak kerasan dan tidak senang di sini. Ah, masa Teteh bicara seperti itu? Iya. Kehadiranmu di sini sangat berarti bagi Teteh Wulan. Sama saja. Wulan sekarang merasa mendapat seorang kakak perempuan yang lembut penuh perhatian. Percaya, percaya. Ah, ah, Nenek Dewi, eh, sini Nek, saya bawakan. Wah, seharusnya yang muda-muda ini yang melayani Nenek, bukan sebaliknya. Sudah, sudah. Orang tinggal narok saja kok. Ah, minumannya harum sekali. Nenekku ini memang luar biasa loh. <laughs> nah, Mulai lagi kan? Mulai lagi. Wulan ini paling pinter kalau muji-muji neneknya. Memuji-muji tetehnya juga pinter sekali, nih Soalnya nenek dan tetehnya memang pinter-pinter. <laughs> iya kan? Selalu bisa saja membalikan kata-kata orang. Ya, syukurlah kita punya adik atau cucu yang begini cerdas dan lucu. Terima kasih. Hmm, ini untuk Wulan dan ini untuk neng Neng. Terima kasih, Nek. Uh, memangnya minumannya lain-lain, Nek? Ya lain-lain, Neng. Yang satu untuk gadis, sedangkan kau untuk seorang ibu yang pernah melahirkan. Hasiatnya berbeda, anak manis. Hmm. Jadi latihan saya cukup untuk pagi ini, Nek? Tanya gurumu situ. <laughs> Bagaimana, guru Wulan? Tanya nenek guru sajalah. Kalau nenek guru bilang cukup, ya cukup. Kalau belum, ya terpaksa mulai lagi murid. <laughs> Bagaimana nenek guru? Ah, bocah ini paling bisa. Uh, baiklah, Neng. Latihanmu pagi ini sudah lebih dari cukup. Dan seperti gurumu bilang, kemajuanmu bagus, Neng. Gerakan-gerakanmu sudah lentur sekali kau pun dapat melakukan jurus-jurus yang diberikan oleh gurumu dengan tangkas. Memang enak kalau mempunyai murid berbakat, Nek. Ah, ah hmm. sudah. Ah, ah, jangan memuji-muji terus. Nanti malah repot saya. Masih bodoh, tapi sudah merasa selangit. Bukankah ini tidak baik, Nek? Iya, iya, kau benar. Baik, Tete yang cantik. <laughs> Baiklah, ayo, diminum selagi masih hangat. Uh, yang di mangkuk ini untuk nenek? Ini boreh, bukan untuk diminum. Hmm, habis untuk apa, Nek? Untuk diborekan ke badanmu, terutama ke tangan, kaki, dan bahumu. Nanti pengaruhnya ke urat-urat agar tetap lentur dan bagus, serta segar kembali setelah berlatih. Nek, hmm? apa ramuan ini hanya khusus untuk murid saja? Tidak ada yang untuk guru? <laughs> Cucuku yang lucu, urat-uratmu sudah tidak memerlukannya lagi karena sudah terlatih dan terbentuk. Bahkan sejak kau masih kecil. Eh, jangan iri ya, guru. Heran, murid lebih dihargai daripada guru. Guru sama sekali tidak disayangi. Hes, eh, jangan begitu ah. Semua disayang Semuanya diperhatikan. <laughs> Bercanda kok, Nek. Ah, cucu cucu-cucu, mungkin Nenek sebentar lagi akan meninggalkan kalian. <laughs> Nek? Iya. Uh, jangan begitu khawatir. Nenek pergi tidak lama, hanya untuk beberapa hari saja. Uh, beberapa hari? Itu cukup lama, Nek. Bulan, Jangan seperti anak kecil yang nangis ditinggal ibunya ke pasar. Tidak lucu kalau nenek Dewi pergi, Ulan ikut ah. Neng juga ikut ah. Ah, cucu-cucuku, dengarkan. Ini urusan nenek pribadi. Sebaiknya kalian tidak ikut campur. Mengapa kami tidak boleh ikut campur? Apakah kami akan mengganggu kesenangan nenek? jangan berpikir yang bukan-bukan ah. Justru ini urusan yang uh, yang berbahaya, sangat berbahaya. Loh, Cing Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol, sirup, produksi Kalbi Farma. Apakah urusan Dewi Pandini yang dikatakannya sangat berbahaya itu? Kemanakah Dewi Pandini akan pergi? Bolehkah Intan dan Neng nanti mengikutinya? Nah, saudara pendengar, ikutilah serial Rahasia Bukit Tengkorak ini yang dipersembahkan oleh Brokol, obat flu andalan, dan kapanak pembasmi panu, kadas, kurap dan jamur kulit. Bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.